بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita yang kita ambil dari kitab Situ Duror di antara beberapa prinsip yang disampaikan para ulama yang merupakan di antara perkara-perkara mendasar yang mesti kita fahami. Kita masih pada pembahasan bab yang kedua yaitu at-tariqu wahidun bahwa jalan itu hanya satu. Itu maksudnya jalan yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang akan menghasilkan jannah di yaumul kiamat kelak adalah hanya satu. Dan satu-satunya jalan itu adalah dinul Islam. Itu ajaran Islam yang disampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan kita yang terakhir kita setelah membaca atau setelah menyampaikan perkataan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menyampaikan apa yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang asyarat al-mustaqim dengan menggambarkan satu garis lurus dan kemudian menjelaskan di kanan kirinya beliau bawa, beliau gariskan garis-garis yang banyak dan kemudian beliau mengatakan tentang satu garis yang lurus hadza sabilullah ini adalah jalan Allah dan kemudian ketika Beliau menggambarkan garis-garis yang banyak di samping kanan kirinya. Beliau mengatakan hadis subul ini adalah jalan-jalan. Kemudian di antara perkataan Al-Imam Ibnu Al Qayyim beliau mengatakan wa hadha li'anna at-tariqa al-musilu ila Allah wahidun. Yang demikian ini karena sungguhnya jalan yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Wa huwa ma ba'atsa bihi rasula rusulahu yaitu adalah jalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya wa angsala bihi kutubahu dan untuk menjelaskan jalan ini Allah telah turunkan kitab-kitabnya wala yasilu ilaihi ahadun illa min hadhi tariq dan tidak seorang pun yang akan sampai kepada tujuan kecuali apabila menempuh jalan ini walau atan nasu min kulli tariqin wastaftahu min kulli babin fattar fatturuq alaihim masdudah wal abwab alaihim mukhlaqah dan seandainya manusia dia menempuh setiap jalan dan mengetuk setiap pintu selain jalan yang satu tadi maka semua jalan yang dia lalui adalah jalan buntu dan semua pintu yang dia ketuk adalah pintu yang tertutup illa min hadat tariq al-wahid kecuali hanya melalui satu jalan yang dibentangkan Rasulullah SAW. Fa muttasilun billah. Karena jalan inilah yang akan menyambungkan kepada Allah, mausilun ilallah yang akan mengantarkan kepada Allah taala. Sehingga tidak ada jalan yang mengantarkan kepada Allah kecuali satu-satunya jalan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tapi kata beliau Syabtul Malik Walakin Kasratu Bunyatihi Akan tapi banyaknya liku-liku jalan ini <clears throat> Membuat orang terkadang ragu Kemudian meninggalkan jalan tersebut Maka kata Ibn Qayyim manistata tariq Da'ufa masyuh Barang siap menganggap Jalan itu nampak jauh Barang siapa yang dia menganggap jauhnya perjalanan dalam menempuh jalan yang benar ini, dhaufa masyuh, dia akan melemah. Dari perkataan Al-Imam Ibnu Mas'ud ini, eh, dari perkataan Al-Imam Ibnu ini, maka beliau mengatakan min kalami Ibnu Qayyim dari perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim tersebut natabayyanu tariq maka jelaslah bagi kita tentang jalan yang dimaksudkan. Jalan mana yang mesti kita tempuh. Wa natabayyanu annal al-maqsuda bitariq hahuna huwa ruknu tsani min arkani tauhid ba'da syahadati an la ilaha illallah. Dan jelas bagi kita bahwa maksud Jalan di sini adalah rukun kedua. Setelah rukun tauhid itu setelah rukun la ilaha illallah. Dan rukun kedua inilah yang dimaksudkan dengan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Rukun yang pertama, la ilaha illallah mengajarkan kepada kita kewajiban untuk mentauhidkan Allah Ta'ala yang totalitas kita diperintahkan mempersembahkan seluruh amalan ubudiah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajibnya kita mengingkari semua sesembahan selain Allah taala. Ini rukun yang pertama dari kalimat la ilaha illallah. Rukun yang kedua pada syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah maka ini rukun kedua yang menjelaskan bahwa satu-satunya jalan untuk mewujudkan tauhid yang akan mengantarkan kepada Allah yang akan menyampaikan kepada Allah satu-satunya jalan adalah jalan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah dinul Islam dan selainnya merupakan kebatilan jalan yang tidak akan mengantarkan kepada Allah jalan jalan yang tidak akan mengantarkan kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala wa huwa aidan ar-ruknu tsani min arkanil amal al-mutaqabbal dan syahadat yang kedua ini pula kalau kita berbicara tentang amal yang diterima, maka ini adalah syarat kedua untuk diterimanya amal. Syarat pertama, la ilaha illallah. Wajibnya mengikhlaskan amal hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua adalah tajridul mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam semata-mata mengkhususkan menjadikan mutabaahnya hanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua rukun untuk diterimanya amal yaitu ikhlas dan itiba. Tapi bukan ini yang sedang dijelaskan oleh beliau. Yang ini sedang yang ingin beliau jelaskan dalam bab ini adalah yaitu bahwa satu-satunya jalan yang akan mengantarkan kepada Allah adalah jalan yang dibentangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan Lastul an bisadadil istidlal lihadil qaidah al-masyhurah. Sekarang ini Aku tidak sedang ingin menjelaskan tentang kaidah yang sangat terkenal itu kaidah diterimanya amal. Li'anna al ghaya min hadzal mabhas huwa bayanu sabil an-nabawiyah allati la yusilu ila Allah siwaha. Tetapi tujuan penjelasan bab ini adalah menjelaskan tentang jalan yang akan mengantarkan kepada Allah satu-satunya jalan yang diajarkan Rasulullah SAW bukan yang lainnya. Fa jahla bitariq karena ketidaktahuan kita tentang jalan ini bahwa jalan ini satu-satunya yang akan mengantarkan kepada Allah dan kebodohan kita dan kebodohan tentang waafatihah penghalang-penghalangnya bahwa ketika kita menempuh jalan ini akan banyak bencana, akan banyak rintangan, sehingga orang-orang yang mereka tidak memahaminya bisa kemudian meninggalkan jalan tersebut. Wal maksud yujibu ta'ab al kathir dan kebodohan tentang tujuan dalam menempuh jalan ini bahwa puncak tujuan ketika dia menempuh jalan ini adalah tercapainya keridhaan Allah Subhanahu wa taala sampainya dia di puncak kenikmatannya itu jannah maka ketidakfahaman terhadap jalan ini terhadap penghalang-penghalangnya kesulitan-kesulitannya tujuan akhirnya dia hanya akan capek belaka dia tidak akan mendapatkan faedah yang besar ketika dia tidak tahu tidak paham tentang kekajalan jalan yang lurus tersebut. Kemudian beliau katakan di antaranya wa bayanu anna hadis sabil wahidatun dan penjelasan tentang bahwa jalan ini adalah jalan satu-satunya la yajuzu al iftita al iftiati fiha ala Rasulullah secara keseluruhan. Wala tafarraqu dan janganlah kalian berpecah belah. Wadhkuru nikmatallahi alaikum dan ingatlah tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kalian. Id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum saat kalian dulu bermusuh-musuhan lalu Allah satukan di antara hati kalian fasbahtum binikmati ikhwanan kemudian dengan nikmat iman kalian menjadi orang-orang yang bersaudara ayat waqtasimu bihablillah jami'an berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala ayat yang memerintahkan agar setiap muslim ini setiap kita semata-mata berpegang teguh dengan tali agama Allah Ta'ala. Dan jangan bercerai-berai. Larangan bercerai-berai datang setelah perintah untuk iktisam bihablillah. Tidak sebagaimana sebagian orang dia ketika berbicara tentang persatuan kemudian dia tidak mengindahkan tentang perintah i'tisam bihablillah akhirnya terjadinya persatuan adalah persatuan ala Yahudi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta kalian lihat mereka nampak bersatu tetapi hati mereka centang perenang hati mereka dalam keadaan bercerai-berai karena persatuan yang tidak tegak di atas asas yang hak. Sebagaimana seruan-seruan sebagian orang di zaman kita bersatu dan bersatu tetapi mereka tidak mengajarkan apa asas persatuan yang mesti jadikan pengikat di antara mereka. Sebagian mereka bahkan bersatu dengan mengingkari akidah tauhid bersatu dengan mengingkari sikap itiba kepada Nabi SAW. Persatuan demikian ada persatuan ala Yahudi. Adapun persatuan yang diserukan oleh Allah dan diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah persatuan yang tegak di atas i'tisam bihablillah berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah katakan ada kenikmatan yang Allah berikan kepada ini kaum muslimin sebagaimana para sahabat yang dulunya adaan hidup bermusuhan Aus dan Khosrat di antara fenomena kehidupan para sahabat yang mereka dulu bermusuh-musuhan bahkan ratusan tahun mereka hidup dalam keadaan bercerai-berai semangat isbiyahnya sangat tinggi Semangat sukuismenya sangat tinggi sehingga peperangan menjadi bagian gaya hidup mereka. Sangat gampangnya tersulut untuk mereka saling membunuh permusuhan di antara mereka. Dan ketika mereka mendapatkan pengajaran Islam, pengajaran iman, maka Allah jadikan hati mereka bersatu padu di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanan fasbatum binikmati ikhwanan. Kalimat hablullah ditafsirkan diantaranya dari perkataan Ibnu Mas'ud bahwa hablullah adalah kitabullah. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud, "Inna hadas sirat muhtadarun tahduruhu syayatin yunadun Ya Abdullah, halumma, hada sirat, liyasuttu an sabilillah, fa'tasimu bihablillahi, fa inna hablallahi huwa kitabullah. Berkata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu Inna hadha sirat sesungguhnya jalan ini ini jalan Islam jalan yang diajarkan yang diajarkan Rasulullah sallam Muhtadurun tahduruhu syayatin dihadiri oleh para syaitan yang syaitan menyeru kepada orang-orang yang sedang berjalan di atas sirat di atas jalan yang lurus apa kata syaitan Ya Abdullah Haluma Wahai hamba Allah ke sini Hada sirat Ini adalah jalan Liasutu asabilillah Seruan syaitan ini Dalam rangka untuk menyesatkan manusia Dan menghalangi manusia Dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala Syaitan Syaitan tidak ingin manusia menempuh siratal mustaqim. Syaitan sudah bersumpah serapah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka iblis akan membelokkan manusia dari jalan yang lurus. Dan tidak ada cara syaitan yang lebih jitu untuk bisa membelokkan manusia di al mustaqim kecuali dengan mengajarkan bahwa jalan Allah itu tidak hanya satu. Jalan Allah itu banyak. Makanya ketika manusia sedang berjalan di atas al mustaqim, syaitan mengajak, "Wahai hamba Allah, lewat sini. Lewat sini. Inilah jalan." Sehingga bukan hanya jalan itu bisa lewat sini. Dia tunjukkan berbagai macam jalan-jalan percabangan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka wasiat Ibnu Mas'ud Fa'tasimu bihablillah Berpegang teguhlah Dengan tali agama Allah Ta'ala Fa inna hablullahi huwa kitabullah. Dan sesungguhnya hablullah tali Allah itu adalah kitabullah yaitu Al-Qur'anul Karim. Ikhwati billah, Asar Ibnu Mas'ud ini mengajarkan kepada kita dua faedah. Faedah yang pertama, anna sirata wahidun bahwa jalan itu hanya satu, tidak dua, tidak tiga, tidak banyak, tidak berbilang. Jalan itu hanya satu, dan satu-satunya jalan itu adalah apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innama takhtafu fi syayatin ghayati tafriqin nas min haulihi dan jalan yang satu ini dikelilingi oleh syaitan. Dan syaitan tujuannya ingin memecah belah manusia dari jalan yang lurus. Ingin mencerai berikan manusia dari jalan yang lurus. Wala tajidu sabilan Dan tidak ada cara syaitan. Syaitan tidak menemukan cara yang lebih jitu untuk memecah belah dari jalan Allah untuk mencerai berikan dari jalan Allah Subhanahu wa taala wala tajru sabilan ila tafriqim ahsan min diai ta'addudihi tidak ada cara yang lebih jitu untuk membuat manusia tercerai berikan dari jalan Allah kecuali dengan mengklaim dengan mendakwahkan bahwa jalan itu banyak, bukan hanya satu. Oleh karena itulah kata beliau, fakullu man rama ihamin nas annal haqqa laysa mahjuran fi sabilin wahidin wahidatin fa ma huwa syaitan. Oleh karena itulah setiap orang yang mereka menyampaikan pada mendakwahkan pada manusia, menggambarkan pada manusia bahwa kebenaran itu tidak terbatas hanya pada satu jalan, bahwa kebenaran itu tidak hanya terbatas pada jalan Islam, bahwa kebenaran itu tidak hanya terbatas pada jalannya ahlu sunnah, yaitu jalannya Nabi dan para sahabat, maka orang yang mereka mendakwakan seperti ini fa innama huwa syaitan maka dia adalah syaitan sebagaimana syaitan yang mendakwakan pada manusia ya Abdullah halumma wa hamba Allah kesenilah hadha tariq ini jalan lewat sini sehingga dia gambarkan syaitan gambarkan jalan itu tidak hanya satu Jalan itu banyak. Silakan lewat sini juga bisa. Maka barang siapa yang mereka mengatakan bahwa jalan yang akan mengantarkan kepada Allah, jalan yang akan mengantarkan kepada surganya Allah bukan hanya Islam, bukan hanya jalannya alusunnah, fa innama huwa syaitan, maka dia adalah syaitan. Karena Allah telah menegaskan bahwa satu-satunya jalan yang mengantarkan kepada Allah dan kepada surganya Allah hanyalah jalan Islam, siratal mustaqim, jalan yang telah diajarkan Nabi yang ditegaskan dengan ungkapan-ungkapan al-jamaah alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasidin al hanya satu. Ini yang pertama. Yang kedua, Ah, maka dikatakan dalam ayat kata beliau, "Famada ba'tal haqqi illa dhalal." Tidak ada setelah al-haq kecuali kesesatan. Artinya al-haq itu hanya satu. Dan al-haq itu hanya Islam. Dan al-haq itu apa yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Selain itu adalah kebatilan. Selain itu adalah kalau jalan-jalan yang batil, tidak ada setelah kebenaran kecuali semuanya merupakan kesesatan, kebatilan yang akan menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama dari ungkapan Ibnu Mas'ud. Yang kedua, tafsir tentang hablullah. Ibnu Mas'ud dia mentafsirkan hablullah yang wajib setiap kita setiap muslimin ayat tasimabi untuk berpegang teguh dengan tali Allah itu Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa hablullah itu adalah kitabullah hablullah itu adalah asrat al-mustaqim yaitu kitabullah Al-Qur'anul Kirim dan beliau juga mengatakan as-sirat al-mustaqim alladhi tarakana ali Rasulullah sallam. Kitabullah itulah surat al-mustaqim yang Nabi tinggalkan kepada kita atau yang Nabi wariskan kepada kita jalan tersebut. <coughs> Alhamdulillah ada berkata Ibnu Mas'ud yang beliau menjelaskan bahwa Hablullah atau siratal mustaqim adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan pula bahwa siratal mustaqim adalah beliau dalam perkataannya menjelaskan hablullah dengan kitabullah. Tapi juga beliau menjelaskan dalam perkataan yang lainnya hablullah dengan ungkapan asrat al-mustaqim yaitu alladzi tarakana Rasulullah sallallahu apa yang Nabi tinggalkan untuk kita. Dan yang ditinggalkan Nabi kepada kita adalah kitab dan sunnah. Dan ini maksudnya, beliau ingin menegaskan kepada kita bahwa kitab dan sunnah itu dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. As-sunnah untuk menjabarkan kitab Allah dan as-sunnah kedudukannya sama dengan Quran yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya tidak bisa dipisah-pisahkan. Mengikuti Al-Qur'an dia wajib mengikuti As-Sunnah. Sehingga Nabi pun sehingga Allah pun katakan wa mayuti rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang dia mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Ibnu Mas'ud ketika menjelaskan tentang orang-orang yang mereka bertato dilaknat oleh kitabullah lalu diprotes oleh seorang wanita saya sudah membaca kitab Allah dari awal sampai akhir tidak ada Al-Quran melaknat orang yang bertato Kata Ibn Mas'ud ada. Kata dia nggak ada. Saya sudah baca dari awal sampai akhir. Tidakkah anda baca dalam ayat ada kalimat wa ma'atakum rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Bukankah anda telah baca dalam ayat ada ayat yang bunyinya apapun yang Nabi datangkan maka ambil dan apapun yang Nabi larang maka tinggalkan. Di sini Ibnu Mas'ud menjelaskan apa yang dilaknat oleh Nabi sama dengan dilaknat oleh Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an memerintahkan kita untuk mengambil apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan oleh beliau وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك لوم الكتاب والسنة penjelasan Ibnu Mas'ud yang menjelaskan bahwa sirat al-mustaqim adalah Al-Quran dan Sunnah ini sebagaimana yang Nabi jelaskan kepada kita bahwa Rasulullah Sallam meninggalkan untuk kita semuanya Alkitab dan Sunnah. Taraktu fikum ma in bihi lan tadillu ba'di abadan kitabullah wa sunnati aku tinggalkan kepada kalian yang kalian selamanya tidak akan pernah tersesat sepeninggalku apa itu kitabullah wa sunnati kitab Allah dan sunnahku wadzalika aidan demikian juga kenapa keduanya merupakan hakikat siratal mustaqim lianna sunnata ka kitabillah fi kauniha wahyan karena sunnah Rasulullah SAW adalah seperti kitabullah dalam kedudukannya sebagai wahyu dalam keberadaannya sebagai wahyu dua-duanya merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala Utitul kitaba wa mislahu ma'ah. Aku diberikan oleh Allah kitab dan yang bersamanya aku diberikan Allah Al-Qur'an dan yang semisalnya yaitu As-Sunnah sehingga Al-Qur'an wahyu Allah sebagaimana sunnah adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika Rasulullah SAW atau ke kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tentang akhlak Nabi karena khuluqul Quran adalah akhlak Nabi yaitu Al-Quranul Karim dan As-Sunnah yang tidak bisa dipisahkan dengan kitab Allah karena As-Sunnah kedudukannya merupakan penjelas terhadap Al-Qur'anul Karim. Wa anzalna ilaikal wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan telah kami turunkan kepada engkau ya Muhammad az-zikr yaitu Al-Qur'an litubayyana lin-nas agar engkau jelaskan kepada manusia az-zikr tersebut manusia ilaihim apa yang diturunkan kepada mereka. Nabi menjelaskan kitabullah. Sehingga kedudukan as-sunnah menjelaskan Al-Quranul Kirim. Sehingga tidak mungkin dipisahkan antara Al-Quran dengan as-sunnah. Dan tidak akan jalan orang memegang Al-Quran tanpa as-sunnah. Salat yang kita lakukan. Haji yang kita lakukan rincian puasa yang kita lakukan, kemudian wudhu yang kita lakukan, semua yang diperintahkan Al-Quran ini tidak akan mungkin bisa kita wujudkan kecuali dengan membawakan atau dengan mengambil penjelasan yang Nabi jelaskan dalam sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah pula ketika Nabi menjelaskan ifraqul ummah bercerai-berainya umat ini menjadi berbagai macam firqah-firqah, berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Maka Nabi ketika memberikan solusi apa yang mesti kita lakukan agar berpegang teguh dengan kitabullah, sunnahku, ini Al-Quran dan sunnah dan sunnahnya para sahabat Nabi Rasulullah alaihim jami'an. Qulillah ini yang kita sampaikan dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada masa yang akan datang bismillah. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi